Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ikraran bihi wa tawhida Wa ashadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Mandhumah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimatullah alaih yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru yaitu seputar syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Halaman yang ke-172. Qala al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah wa inna Rasulullah lil khalqi syafi'un wa qul fi 'adzabil qabri haqqun muwaddahu dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah pemberi syafaat untuk makhluk. Dan katakanlah adab kuburan itu benar adanya dan sudah dijelaskan. Maksudnya apa? Adab kubur itu ada. Kemudian syafaat itu juga ada. Oleh karena itu jangan sampai kita mengingkari perkara-perkara gaib walaupun kita sekarang belum menyaksikan. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala, dzakara an nadhim rahimahullah fi hadhihi al-abyati wal abyati as-sabiqah iddat masail. Al-muallif Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah di dalam pantun-pantun ini dan pantun-pantun sebelumnya beliau menyebutkan beberapa permasalahan. Al-ula yang pertama su'alul malakain pertanyaan dua malaikat mungkar dan nakir. Pertanyaan masalah apa? yang ditanyakan apa saja? Berapa perkara yang ditanyakan? Tiga. Apa? Siapa Rabbmu? Dua. Siapa Nabimu? Tiga. Apa agamamu? Dikenal dengan apa yang namanya fitnatul qabr. Dikenal dengan apa? Fitnatul qabr. Tiga pertanyaan tadi kalau antum jumpa di artikel atau tulisan Ma'rufnya dikenal dengan fitnatul qabr, fitnah kuburan. Maksudnya tiga pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat mungkar dan nakir. Naam. Asalnya yang kedua ada qabri wa na'imuh. Pembahasan seputar azab kuburan dan juga kenikmatan yang ada di dalam kuburan. Asalnya yang ketiga waznul a'mal, seputar timbangan amalan. Sudah kita lewati yang ditimbang imah orangnya, imah amalannya itu sendiri imma tatatan amalan. Arabiah yang keempat, haudun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permasalahan seputar telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita lewati juga pembahasannya. Telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, luas dan panjangnya sama, sejauh sebulan perjalanan memiliki dua pancuran. Pancuran satu terbuat dari perak, pancuran satunya terbuat dari emas. Jumlah cangkirnya sejumlah bintang-bintang di langit. Orang yang meminum dari air telaga tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Baunya lebih wangi daripada misik. Sudah kita lewati semuanya. Al-khamisah yang kelima, mas'alatu ahlil kaba'ir min ahlil qiblah. Ya, permasalahan pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin. Ahli kiblah itu maksudnya kaum muslimin. Jadi kalau akan membaca artikel atau tulisan kaum ahli kiblah itu maksudnya adalah muslimun. Karena mereka kan salatnya menghadap kiblat, ya enggak? Nah, itu permasalahan yang sudah kita lewati kemarin. Ya enggak? Ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama Khawarij. Kelompok yang kedua adalah Mu'tazilah. Kelompok yang ketiga adalah At-Taifatul Mansurah kelompok yang selamat ahli sunnati wal jamaah al firqatun najiyah nah khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir di neraka kekal selama-lamanya mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar tidak mukmin tidak kafir tapi bagaimana timang zila baina manzilatain berada di antara dua tempat kalau di nerakanya kekal selama-lamanya Ahlu sunnah menyatakan pelaku dosa besar mukminun nabi iman. Dia mukmin hanya saja keimanannya berkurang. Adapun di akhiratnya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adabahu wa insya'a ghafaralahu. Jika Allah taala menghendaki mengadab akan mengadabnya. Jika menghendaki mengampuni akan Allah taala ampuni. Mahumnya? Sudah kita lewati pembahasannya. as ini yang akan kita bahas sekarang ini. Masalah syafa'ah syafaat, hiya al matkura fi hadzal bait. Permasalahan seputar syafaat yang mana yang telah disebutkan pada pantun ini karena syafaat ini berbahaya sekali. Maksudnya bagaimana? Kelompok sesat dari kalangan Mu'tazilah dan juga Khawarij sepakat meniadakan syafaat untuk al kabair. Jadi al kabair yang sudah masuk ke dalam neraka itu nggak dapat syafaat sama sekali. Kenapa demikian kok mereka meniadakan? Karena mereka sudah punya keyakinan pelaku dosa besar itu kalau di neraka kekal gitu loh. Itulah keyakinannya. Akhirnya apa? Meniadakan syafaat. Yang namanya kekal itu ya nggak ada syafaat itu kata mereka. Pahami baik-baik ya? Naam. Tapi yang rajih nanti pendapat yang kuat dan itu pendapat yang selamat, pendapat ahlu sunnat wal jamaah bahwa syafaat itu tetap ada. Dan syafaat terbagi menjadi berapa kemarin? Menjadi dua. Syafaat yang umum sama syafaat yang khusus. Syafaat yang khusus eh, hanya diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syafaatul udna. Ini yang khusus ya. Syafaatul ulama enggak ada satupun yang memiliki. Jadi ketika di padang mahsyar dikumpulkan semua manusia dari umat Nabi Adam hingga umat Nabi Muhammad SAW mereka mencari syafaat agar segera diselesaikan urusan mereka di padang mahsyar. Nah, karena keadaannya ngeri sekali. Didekatkan matahari sejarak satu mil. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam, "Ya Adam, Eh, wahai Nabi Adam, kami butuh syafaat. Semakna dengan itu kemudian Nabi Adam mengatakan, "Lastu dalik. Aku bukan pemiliknya. Aku bukan pemiliknya. Datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Nambarakallahu fikum Musa, Isa sampai kepada Rasulullah barulah analaha analaha analaha. Akulah pemiliknya kata Rasulullah. Memang ini syafaat khusus yang memiliki siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat khusus yang berikutnya contohnya adalah syafaat untuk siapa? Untuk paman Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam ditakhfif. Syafaat untuk meringankan adabnya Abu Talib. Ini umum atau khusus? Khusus, kita nggak bisa. Kita punya paman misalkan tak syafaat biar, biar ringan adabnya nggak bisa. Ini khusus. Paham maksudnya ya? Naam. Kemudian syafaat yang umum adalah syafaat untuk ahli kabair. Ini umum. Rasulullah juga bisa mengasih syafaat, para nabi, para malaikat, orang mukmin juga bisa memberikan syafaat. Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Mohon salah ya. Jadi globalnya antum pahami baik-baik syafaat terbagi menjadi dua, umum dan khusus. Yang umum adalah syafaat untuk ahli kabair. Paham ya? Yang khusus adalah syafaat yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu syafaatul udma dan syafaat litakhfif syafaat untuk pemberian adab Abu Talib paham maksudnya ya na'am ikhwani fi din azza wa jalla kata beliau wasyafa'atu ma'naha syafaat itu maknanya adalah al-wasatah fi qada'il hawaij 'inda man 'iya 'indah syafaat itu secara maknanya adalah apa wasatah perantara Syafaat itu perantara. Eh? Wasatah itu perantara fi qada'il hawajij untuk menunaikan atau menyelesaikan urusannya, kebutuhannya indaman hiya indah. Di sisi orang yang dia memiliki syafaat. Paham Contohnya, secara bahasa nih ya, contohnya ada orang dia mau diusir dari kampungnya. Akhirnya dia datang ke nah orang yang paling tinggi di kampung tersebut, minta syafaat, tolong anda syafaat. Tolong anak dijadikan perantara kepada masyarakat biar anak nggak diusir. Namanya syafaat secara bahasa. Karena asy-syafa'ah at-tawassutu lil khair. Naam. Eh, at-tawassutu lil khair fi jalbil manafi' fi dafil madar. Memberikan perantara untuk orang lain agar mendapatkan manfaat atau ditolak bahaya. Paham ya? Dihilangkan bahaya syafaat. Ya enggak? Tolong anak disyafaati biar bisa masuk ke kampung tersebut. Syafaat kan akhirnya orang tadi bantu memberikan manfaat kepada sekumpulan. Syafaat itu secara bahasa ya. Naam. syafa'atu takunu Allah wa takunu 'inda nas. Syafaat itu bisa jadi di sisi Allah, bisa pula di sisi manusia. Tapi beda nanti. Kalau di sisi manusia terkadang bisa dibeli syafaat itu ya enggak? Tolong anak disyafaati. Wah, kami enggak bisa syafaat lagi. Kamu terlalu orangnya terlalu ekstrim nakal misalkan Gampang nanti tolong anu syafaat tak kasih uang. Sehingga kalau syafaat di sisi manusia bisa diperjualbelikan syafaat. Ya enggak? Tapi kalau syafaat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dua syaratnya, izin dan ridho. Izin dan ridho. Kalau Allah Ta'ala mengizinkan enggak dapat. Kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala enggak meridhoi enggak dapat. Tapi kalau syafaat yang ada pada manusia bagaimana? Diperjualbelikan mereka. Paham ya? Itu bedanya kita lihat. Wa syafa'atu 'inda Allah tahtanifu 'inda 'anis syafa'ah 'inda nas. Syafaat yang ada di sisi Allah berbeda dengan syafaat yang di sisi manusia. nasu tashfa'u 'indahum walau lam ya'dhanu lak, ya enggak? Maka manusia bisa memberikan syafaat di sisi mereka walaupun mereka enggak mengizinkan untukmu. Intinya apa? Nah, kalau manusia itu itu tadi syafaat yang ada di sisi manusia, walaupun enggak meridhoi, enggak mengizinkan bisa dibeli. Nah, Allah musta'an. Wa amallahu jalla wa ala fala ahada yashfa' indahu illa bi'idnih. Adapun syafaat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala maka enggak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Ya enggak? Tapi kalau manusia tadi itu ada pulusnya, ada uangnya banyak, dia bisa dapat syafaat. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Dalilnya adalah firman Allah Taala, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni." Siapa Orang yang bisa berikan syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya? Nah, enggak ada. Allah Taala mengizinkan. Allah Taala meridai barulah dia dapat syafaat. Fayadanu an yashfa'. Ini pertama. Maka Allah Taala mengizinkan orang yang memberikan syafaat tersebut untuk memberikan syafaat. Paham ya? Syafi' orang yang minta syafaat itu diizinkan oleh Allah Taala untuk memberikan syafaat. Jadi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala syafaat dari Allah Subhanahu wa taala bisa diperoleh dengan dua syarat, izin dan ridha. Izin dan ridha. Ini pahami ya, baik-baik ya. Syafaat dari Allah Subhanahu wa taala bisa diperoleh dengan dua syarat, izin dan ridha. Nah, dalilnya tentunya itu dapat semuanya ya dalam surat An-Najm itu ya. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum la tughni syafa'atuhum syai'an illa ba'di ayyi liman yasha'u wa yarda illa <clears throat> liman ya'dana Allah apa liman yasha'u wa yarda izin dan ridha dalam surat an-najm itu ya eh, ayo nah, anak-anak dan bisa lihat sendiri itu satu ayat langsung dua terpenuhi di situ yaitu apa ridha dan izin lapannya bagaimana tadi kam apa Ewa, illa min ba'di an Allah liman yasha'u wa yarda. An yadana, sama wa yarda tadi itu. Paham ya? Nah, jadi kalau antum mau menghafal dalilnya tadi itu satu dalil langsung bisa duanya. Ridha dan izin. Apa maksudnya ya? Ridha dan izin. Naam. Kita lihat sini. Wala budda an yakuna al-mashru' fihi min ahli tauhid. Orang yang dimintakan syafaatnya enggak sembarang orang gitu loh. Pertama tadi yang memberikan yang minta syafaat itu harus orang yang Allah Taala izinkan, ya enggak? Yang kedua, orang yang dimintakan syafaat kata beliau min ahli tauhid, harus orang yang punya tauhid. Jadi kalau kita mintakan syafaat orang kafir, orang kafir enggak akan dapat, ya enggak? Nah, orang kafir enggak bermanfaat syafaatnya, karena tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Tidak bermanfaat untuk orang-orang kafir syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Enggak bermanfaat orang kafir. Jadi kita lihat Pertama, yang memberikan syafaat ini orang yang Allah izinkan. Yang dimintai, yang dimintakan syafaat harus apa? Harus orang yang memiliki apa? Benih tauhid. Nah, Ai min usadil muwahhidin maksudnya dari kalangan orang-orang apa ahlu tauhid yang berbuat maksiat. Karena nggak kafir kan? Masih dia masih muslim, mukmin, punya benih-benih tauhid tadi itu. Ahlu ma'asi. Itu bisa. Wa ammal kafir fala syafa'ata Adapun orang kafir maka enggak ada syafaat baginya. Ya, insya insyaallah ya? Jadi orang kafir enggak dapat syafaat sama sekali. Walaupun istilahnya orang yang nah barakallahu fikum memintanya orang saleh, tapi orang kafir enggak akan dapat sama sekali. Paham maksudnya ya? Jadi dua tadi itu. Yang meminta syafaat adalah orang yang apa? Allah telah izinkan. Yang dimintakan syafaat adalah ahli tauhid. Paham belum? Paham salah ya? Setelah dapat izin, dapat ridho, yang dimintakan syafaat bukan sembarang orang, tapi ahlu tauhid. Paham? Ya, na'am. Wala tuqbalu fi dan tidak diterima untuk orang kafir syafaatnya. Malid dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang zalim, orang-orang musyrik, orang kafir seorang pelindung, penolong, tidak pula pemberi syafaat. Enggak ada. Jadi enggak dapat mereka. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang berikan syafaat untuk orang-orang kafir. Fal kafir la tuqbal bihi syafa'ah. Maka orang kafir syafaatnya tidak diterima. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'ah. Dan berhati-hatilah kalian pada suatu hari yang jiwa itu tidak mampu untuk apa menyelamatkan jiwanya sendiri dan juga keadilan gak diterima lagi. Syafaat pun tidak bermanfaat. Ini orang-orang kafir ya, ingat-ingat. Orang-orang kafir seperti itu. Allah musta'an. Walau batal al-kafiru amwalad dunya yuridul fidyah lam tuqbal minhu ini. Masya Allah. Walaupun orang kafir mencurahkan harta dunianya, dia ingin menebus dirinya, ditebus dirinya biar selamat, lam tuqbal minhu, enggak diterima darinya. Walaupun bisa dikatakan apa barakallahu fikum seluruh bumi, seluruh bumi semuanya dia kerahkan hartanya untuk menebus dirinya enggak bisa. Dalilnya adalah firman Allah Taala, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar, fala yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih." Sesungguhnya orang-orang kafir yang mereka meninggal dalam keadaan kufar ini, dalam keadaan kufar, niscaya tidak terima sedikit pun dari mereka milul ardi dahaban. Walaupun sepenuh bumi emas, enggak sembarangan. Sepenuh bumi emas, emas dia kerahkan, emas itu besarnya sepenuh sepenuh bumi ini dia kerahkan, walau iftada walaupun digunakan menebus dirinya enggak bermanfaat, enggak bisa. Nah, Allah musta'an. Berarti ini menunjukkan bahwasanya harta itu nggak bisa menebus diri kita. Harta itu hanya sarana. Gunakan pada tempatnya. Jangan sampai kita justru keliru di dalam menggunakan harta ini bayangkan. Walaupun hartanya berupa emas pun sepenuh bumi nggak bisa menebus dirinya. La yuqbalu minhum adlun tidak diterima keadilan dari mereka sedikit pun. Wa huwal malul ladzi yaftaduna bihi anfusahum, yaitu harta yang mereka gunakan untuk menebus diri-diri mereka enggak diterima. Wa la yuqbalu fihim syafa'atu ahadin, dan syafaat seorang pun enggak diterima juga. Bal hum qat'an min ahli nar khaliduna mukhalladuna fiha. Bahkan mereka pasti termasuk penduduk neraka kekal dan dikekalkan selama-lamanya di dalamnya. Orang kafir ingat-ingat. Fahadi syafa'atu 'inda Allah la takunu illa bi syartain. Masyaallah ini bagus sekali ini. Kata beliau, maka syafaat ini, syafaat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, la takunu illa bi Tidak bisa terwujudkan kecuali dengan dua syarat. Paham belum? Pertama, al-awwal idnullahu lisyafi' an yasfa'. Allah taala mengizinkan kepada orang yang meminta syafaat untuk memberikan syafaat. Ini yang pertama ya. Allah taala mengizinkan orang yang minta syafaat untuk memberikan syafaat. Otomatis kalau sudah izinkan ridho. Karena izin dan ridho itu nah barakallahu fikum beriringan terus. Kalau sudah mengizinkan berarti dia meridhoi. Ya enggak? Nah Yang kedua, asani an yakunal masyfu' fi min usatil muwahhidin. Hendaknya yang kedua ini perhatikan baik-baik, hendaknya orang yang dimintakan syafaat adalah orang dari kalangan apa? dari kalangan ahlu tauhid yang bermaksiat, bukan orang kafir. Karena sudah kita lewati ahlu kabair, usatul muwahhidin itu belum kafir, tapi mukmin hanya saja imannya berkurang. Mohon insyaallah. Ayo na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jalla berikutnya, ammal makhluqu fatashfa' indahu law lam ya'dan laka syafa'ah. Adapun makhluk maka engkau bisa meminta syafaat di sisinya walaupun dia tidak mengizinkan untuk mendapatkan syafaat. Walau lam yarda 'anil masyfu' walaupun dia tidak rida eh, kepada orang yang dimintakan syafaat. Wa qad yubghidul masyfu' wa yuwaddu an yaqnam. Wa yuwaddu an Dan bisa jadi terkadang apa? Orang yang dimintakan syafaat itu adalah orang yang nam dibenci. Nah, barakallahu fikum. Dia membencinya, orang yang memberikan syafaat itu benci kepada orang yang dimintakan syafaat. Nah, dan bahkan ingin membunuhnya au takina minhu atau ingin menghukumnya wala yarda atau enggak ridha walakin yakbal syafa'ah muttarran. mutarran akan tapi syafaat untuk orang tadi itu diterima dia menerima syafaat karena terpaksa ini manusia karena terpaksa atau karena uang tadi itu diantaranya paham ya kalau manusia seperti itu lemah sekali na'am lihatihi linnas wal uzara wal a'wan karena butuhnya dia kepada manusia dan para menteri dan para penolongnya Nah, para pendukungnya dan para penolongnya. Walau radda syafa'atahum la tanakkaru alaih. Kalau seandainya orang tadi menolak syafaat mereka, niscaya mereka pun akan apa? Akan bercerai-berai. Ini manusia. Fahuwa yata'allafuhum wa yaqbalu syafa'atahum. Maka mereka menyusun, mereka bersatu dan menerima syafaat mereka manusia. Walau kana lam ya'dan walaupun sebenarnya dia enggak mengizinkan. Walau kana la yarda 'anil masyfu'i walaupun aslinya orangnya ini yang memberikan syafaat tidak ridho kepada orang yang minta syafaat. Tapi karena perkara dunia, fulus, uang, atau karena perkara yang lainnya akhirnya dia memberikan syafaat. Bayangkan. Nah, ini menunjukkan bedanya apa? Syafaat yang ada di sisi Allah Taala berbeda dengan syafaat yang ada di sisi manusia. Amallahu jalla wa ala fala yashfa'u ahadun indah illa bi'idnih. Adapun Allah Subhanahu wa taala maka tidaklah memberikan syafaat kepada seorang pun kecuali dengan seizinnya. Wala yashfa'u 'indah illa fi 'usati ahli tauhid. Dan wala yashfa'u 'indah dan tidak akan diberi syafaat di sisinya kecuali apa? Kecuali orang ahlul ma'asi yang masih memiliki benih-benih tauhid. Hada huwal farqu baina syafa'atain. Inilah perbedaan antara dua syafaat yang ada. Ikhwani fillah azza wa jalla, insyaallah nah, bedanya ya. Bedanya itu kalau syafaat manusia itu terkadang bisa dibeli. Tapi kalau syafaat Allah Subhanahu wa taala tidak akan segera kecuali dengan dua syarat. Izin dan ridha tentu senantiasa beriringan. Yang kedua apa? Yang kedua Allah Subhanahu wa taala na'am barakallahu fikum mengizinkan untuk memberikan syafaat hanya kepada ushatul muwahhidin, orang-orang pelaku maksiat dari ahli kabair tadi itu. Nah, yang dia memiliki benih-benih tauhid. Naam. Berikutnya pada kalau fikum fasyafa'atu 'indallah haqqun li hadaini syartain. Maka syafaat yang ada di sisi Allah itu benar adanya dengan dua syarat tadi. Wa hiya syafa'atul musbatah. Wa hiya syafa'atul musbatah. Itu syafaat yang telah ditetapkan. Wa amma syafa'atul manfiyatu adapun syafaat yang ditiadakan, fahiya syafa'atu fil kuffar. Ini benar. Syafaat yang ditiadakan itu syafaat untuk orang-orang kafir Orang-orang kafir nggak akan pernah dapat syafaat. Walaupun apa tadi menebus dirinya dengan harta sepenuh bumi emas pun nggak akan bisa. Awas syafaat pun lebih bi ghairi lah. atau syafaat yang terjadi tanpa dengan izin Allah taala nggak akan terwujudkan. Fasyafa'atu syafa'atan. Maka syafaat terbagi menjadi dua. Kama qala ulama syafa'atun musbatah. Ini pembagian yang lainnya tanpa kita bicarakan yang umum yang khusus tadi itu yang umumnya khusus itu masuk dalam syafaat nisbatan ini. Syafaat yang ditetapkan dan ada wujudnya itu imam umum, imam khusus. Nah, kalau pembagian globalnya syafaat nisbatan dan syafaat nantinya. Syafaat yang ada ditetapkan dan syafaat yang ditiadakan. Allah Ta'ala Allah telah berfirman, "Kama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in." Maka tidak bermanfaat untuk orang-orang kafir syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Wa qala malid dhalimin hamimi wala syafi'in yuta'. Tidak ada orang untuk orang-orang zalim, tidak ada untuk orang-orang zalim seorang pelindung atau penolong atau pemberi syafaat. Enggak ada. Waqad tidak menyakul yaqul asy bal bidalin hati yang ayat ini. Kalau seandainya ada orang datang kepadamu, ada orang datang kepadamu mengatakan syafaat itu enggak diterima kecuali dengan dalil dua ayat ini kita katakan benar. Syafaat itu enggak diterima. Tapi untuk siapa? Untuk orang-orang kafir. Adapun orang-orang mukminin sudah kita lewati dan sudah kita jelaskan. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya diterima. Fataqul hunaka ayatun tadullu ala qabul syafaat. Di sana masih ada ayat lagi masih ada ayat Nabi yang menunjukkan diterimanya syafaat. Kaqauli ta'ala, "Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih?" Siapa orang yang bisa dengan syafaat di sisi Allah kecuali dengan seizinnya? Enggak ada. Harus dengan seizin Allah taala. Wa qauluhu dan juga firman Allah taala, "Wa la yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tidaklah mampu memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah telah ridhoi. Wa qaulihi Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yardha. Dua ini. Sudah kan? Betapa banyak para malaikat yang ada di langit tidak mampu memberikan syafaat kepada mereka kecuali dengan seizin Allah dan Allah taala meridhoinya. Ini bayangkan, malaikat tadi tidak mampu kecuali dengan seizin Allah dan Allah taala meridhoinya. Nah, izin dari Allah taala ridho terhadap orang yang dimintakan syafaat. Paham ya? Allah Taala akan ridha kepada orang yang dimintakan syafaat kalau dia masih memiliki benih tauhid. Naam. Kita lihat, fahanya tadullu ala qabul syafa'ah syartain. Maka ayat-ayat ini menunjukkan diterimanya syafaat dengan dua syarat. An Allah biha. Syarat pertama Allah Taala mengizinkan, wa an yarda 'anil masyfu'i. Syarat yang kedua Allah Taala meridhai orang yang dimintakan syafaat. Orang yang dimintakan syafaat itu akan diridhoi kalau dia termasuk apa tadi? Ahlu tauhid. Eh, ahlu tauhid walaupun dia terjatuh dalam kemaksiatan dari itu. Naam. Falaisat kullu syafaah musbatah. Tidak setiap syafaat itu ada. Tidak setiap syafaat ditetapkan. Walaisat kulluha manfiyatan. Dan tidak semuanya ditiadakan. La buddha minat tafsil ala hasabi ma adillah. Tapi harus dirinci sebagaimana yang datang dalam dalil. Rinciannya bagaimana rinciannya? Sudah kita lewati itu. Yang ada itu syafaat yang memang Allah Ta'ala izinkan dan orang yang dimintakan syafaat Allah Ta'ala ridhoi. Syafaat yang ditiadakan adalah syafaat untuk orang-orang kufar. Nah, jelas insyaallah. Wal Quran la yudrab ba'duhu bi Al-Qur'an itu jangan ditabrakkan sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Lah kenapa? Wa inna ma yujma'u bainal ayati wa yuwaffaq bainaha. Tapi kalau seandainya ada dua ayat, dua dalil, dohirnya kontradiksi, tahu kontradiksi ya? Kontradiksi pertabrakan, dohirnya pertabrakan kontradiksi, itu jangan ditabrakkan itu. Jangan dihantamkan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya, tapi apa? Yujma' disinkronkan. Tahu disinkronkan? Digabungkan. Digabungkan, disinkronkan, dicocokkan. Paham ya? Nah, Kata beliau yujma' bainal ayat, digabungkan antara ayat-ayat ada wa dicocokkan bainaha. Wa yufassar ba'dhuha bi ba'd dan dijelaskan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Wa yuqayyad ba'dhuha bi dan juga dikasih ikatan sebagiannya kepada sebagian yang lainnya dengan sebagian yang lainnya. Hadhi tariqatur rasikhina bil ilm. Ini adalah jalannya, metodenya orang-orang yang mendalam ilmunya. Jadi jangan masa ayat kontradiksi sih sudah kita lewati kan pembahasannya. Kalau terjadi dalam dalil dohirnya kontradiksi, itu jangan langsung, Wih, ini berarti nggak benar ini. Cek dulu, bisa nggak disinkronkan? Kalau nggak bisa disinkronkan, dicek lagi. Jangan-jangan ini ada yang dihapus, ada penghapusnya. Kalau nggak jelas juga, jangan-jangan ini ada yang kuat, ada yang marju, ada yang rajih, ada yang kuat, ada yang lemah. Paham Kalau tiga-tiganya nggak bisa tadi itu, Dijamak juga nggak bisa. Sinkronkan nggak bisa. Nasih wa mansub juga bukan. Dikuatkan bisa nggak bisa, maka tawakuf. Berhenti di situ. Nggak bisa kita menyalahkan. Nggak bisa juga kita membenarkan. Pak maksudnya? Tapi kan kita lihat dulu. Contohnya sudah kita lewati kan? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Satu. Ayat yang lain Allah taala mengatakan apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah telah mengampuni semua dosa. Coba antum bayangkan baik-baik. Tanakut enggak ini dohirnya? Pertama Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan mengampuni semua dosa. Dohirnya kalau antum bayangkan, kontradiksi enggak dohirnya? Dohirnya kontradiksi. Bagaimana ini? Di sini Allah Ta'ala enggak mengampuni dosa syirik. Di sini mengampuni. Oh, berarti kontradiksi. Kita katakan sinkronkan terlebih dahulu. Digabungkan, jamak. Dicocokkan. Apa maksudnya? Ternyata telah disinkronkan, digabungkan, dicocokkan jelas. Allah Taala tidak mengampuni dosa kesyirikan bagi orang yang tidak taubat sebelum meninggalnya. Allah Taala mengampuni semua dosa, bahkan dosa syirik. Syirik akbar pun diampuni kalau taubat sebelum meninggalnya. Selesai. Sinkronkan, digabungkan. Contoh yang lain biar tambah terbuka lagi. Di dalam ayat yang lain Allah Taala mengatakan apa? Innaka la tahdi ahbata. ahbabta Walakinallahu yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu enggak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Enggak mampu. Siapapun enggak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Tapi Allah Taala lah yang akan mampu memberikan hidayah. Di dalam ayat yang lain Allah Taala mengatakan, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mampu untuk memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Bayangkan, kontradiksi. Bagaimana sih? Di sini katanya enggak mampu, Rasulullah enggak mampu memberikan hidayah. Di sini kok disebutkan sesungguhnya engkau mampu memberikan hidayah yang lurus, jalan yang lurus, kontradiksi. Kita katakan maksudnya di dalam ayat tadi itu sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah, hidayah apa? Taufik, Ya enggak? Mana ada orang yang mampu memberikan hidayah Taufik? kecuali dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Yang kedua tadi sesungguhnya engkau mampu memberikan hidayah, hidayah apa? Adalah lawal wal Pengarahan, pengaturan, bimbingan mampu. Kita ada mampu, ya enggak? Kita ngarahkan orang, bimbing orang, ngatur orang mampu kan? Tapi untuk meraih hatinya, biar dia mendapatkan biar menjadi taufik di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham belum ini? Jadi kalau ada dalil, dua dalil dohernya kontradiksi, jangan buru-buru ditolak. Lihat dulu. Jamak, gabungkan, sinkronkan, cocokkan terlebih dahulu. Kalau bisa laksanakan. Kalau tidak, dilihat. An-nasikh wal mansuh. Katanya kita dilarang untuk apa ziarah kubur katanya. Tapi di sisi lain kok Rasulullah mengizinkan. Ternyata larangan tersebut sudah dihapus. Yang mengizinkan tersebut adalah penghapusnya. Yang diamalkan yang mana? Yang dihapus atau penghapusnya yang yang, yang diamalkan? Penghapusnya namanya nasikh. Kuntuna itu an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarilah. Berarti yang diamalkan yang larangan atau yang pembolehan? pembolehan. Yang pertama mansuh, yang kedua apa? Nasikh. Itu penting sekali. Jangan sampai nah barakallahu fikum gagal paham atau tidak paham. Kita ambil dikit lagi. Fala yu'khadhu tarafun. Maka jangan diambil cuma sebagian saja. Wa yuqal asy-syafa'atu sabitatun likulli ahad. Syafaat itu benar adanya untuk setiap orang. Kama yaqulu quburiyun wal musyrikun min qabl sebagaimana yang diungkapkan oleh para penyembah kuburan dan orang-orang musyrikin sejak dahulu. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillah." Mereka menyembah kepada selain Allah, ma la yadurruhum wa Sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka, tidak pula memberikan bahaya kepada mereka. Wa yaqulun, seraya mereka berkata, bayangkan, menyembah selain Allah, mereka pun berkata, "Haula'i syufa'auna 'indallah." Mereka itu para pemberi syafaat kami di sisi Allah katanya. Allah musta'an. Yatlubuna syafa'ah wa hum yusyrikuna billah. Hadhihi syafa'atun batilah manfiyatun. Mereka meminta syafaat dalam keadaan mereka berbersyirik kepada Allah, ini adalah syafaat yang batilah yang ditiadakan. Wa hunaka man yunkir syafa'ah mutlaqan kal mu'tazilah wal khawarij. Ini penutupannya. Di sana itu ada yang ingkar syafaat secara mutlak. Siapa? Mu'tazilah dan khawarij. Siapa? Pentolan pentolan Mu'tazilah siapa? Ya, Dul Khuwaisirah atau Wasil atau Atha? Mu'tazilah Wasil Atha Al-Ghazzal. Adapun pentolan Khawarij siapa? Ya, siapa? Ya, Khawarij. Yang mulutnya lantang di hadapan Rasulullah, "Ijjal ya Muhammad," katanya. Dengar enggak? Ayo. Antum? Eh, dul khwaisira, dul khwaisira Tamimi. Dua oknum tersebut dihafal. Dua oknum yang jahat tersebut dihafal. Mu'tazilah oknumnya Wasil bin al khazal Khawarij oknumnya siapa? Dul khwaisira At-Tamimi. Mereka dua kelompok ini mengingkari adanya apa? Syafaat. Kata mereka enggak ada syafaat untuk ahli kabair. Kenapa kok mereka mengingkari? Karena mereka sudah membangun akidah mereka bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Sehingga enggak ada syafaat kalau kekal. Itulah nah kelirunya apa? Akidah dan rusaknya prinsip mereka di dalam memahami mengenai hukuman bagi pelaku dosa besar. Adapun ahlu sunnati wal jamaah pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Insya Allah ada bahu wa insya ghafara lahu wa adkhalahu Allahul jannata min awwali wahlatin. Artinya apa? Jika Allah Taala menghendaki mengadab akan diadab sesuai dengan kadar dosanya. Jika Allah Taala menghendaki mengampuni akan diampuni dan akan dimasukkan surga sejak awal permulaan. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.